pembacaan Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dan sudah menyelesaikan bab yang 14 ya bab salatul idain bab salat dua hari raya sebutkan tentang punya adalah wajib demikian juga untuk melakukan sholat dulu kemudian baru khutbah kemudian juga disebutkan disunahkan untuk memakai pakaiannya bagus, yang demikian pakai minyak wangi, demikian juga <clears throat> disukai. Ya, ada disebutkan di hadis menyebutkan mandi dulu tidak, tapi disukai. Untuk kemudian memakai baju yang bagus, minyak wangi, demikian juga mandi dulu. Tapi tidak ada kemudian dikatakan dari sunnah Nabi SAW. <clears throat> Kemudian juga ya untuk bertakwir dan ya, sudah kita sebutkan. Berikutnya masuk bab ke-15 bab salat khusyuh, bab salat khusyuh. Disebutkan para ulama <clears throat> di sini disebutkan oleh Imam Sunani al-kasfu ya dengan kaf ya. Lugatan secara bahasa itu at-taghayyur ila sawat. Berubah menjadi hitam. Wal khusuf dengan kha anuqson, kurang. Istilah kita gerhana, salat gerhana kan itu. Kalau kita perhatikan Eh, warnanya matahari itu menjadi menghitam, menghitam, menghitam. Nah itulah kusuf. Nah, istilah kita gerhana. Asal katanya itu apa? Berubah menjadi hitam. Demikian juga disebutkan di Tauhidil Kam. Cuman dulu saya Abdullah Basam Allah Ta'ala Allah Ta'ala berkata <clears throat> Adwadul kalam yang paling bagus ucapkan ayyukal khosafa khos kasafatus syams wa khosafal qamar. Sababu ya kemudian disebutkan fal kusuf wa dhihab do'i syams. Hilangnya warna ya, hilangnya cahaya matahari. Hilangnya cahaya matahari. Au ba'di atau sebagian. Ini ada ada gerhana matahari total gitu. ada gerhana matahari sebagian gitu. pindah di siang hari wal khusuf dengan khok lihat doa komar, au lailan nah, di sini beliau bedakan kalau khusuf dengan khok itu hilangnya cahaya komar bulan atau sebagainya di malam hari Wala alam demikian. Jadi kalau khusuf itu untuk matahari, kalau dengan khok khusuf ya itu untuk bulan katakan oleh Astanab yang ahli bahasa. Ya itu ya, jadi kusuf demikian. istilah kita demikian. Kalau di dalam Arab dibedakan lagi. Kalau dengan kaf maka itu adalah matahari, kalau dengan kho itu untuk bulan. Sebabnya apa sebabnya? Kalau kita dulu belajar pengetahuan alam ya kan. Sini semua oleh beliau. Rasul Abdullah Basam rahimahullah taala. Wa hailulah. Hailulah tul qamar bainal sebab bin bainal ard. Ya ini memisahkan ya bulan ini antara matahari dan bumi. Ulama Sedangkan ini gerhana matahari ya, usuf ini tadi disebutkan kalau kafan matahari. Kalau gerhana bulan sebabnya adalah apa? Gerhana bulan. Hailulah, hailulatul ard baina samsi wa bainal qamar. Nah itu. Ya ini bumi antara matahari dan bulan. sudah demikian. <clears throat> Dan disebutkan di sini. Faqad Allah taala ada an la yasul khusuf illa bi akhir syahr. Nah, disebutkan gerhana matahari ini tidak terjadi kecuali di akhir bulan. Ya. Ya demikian disebutkan. Ulam Kalau ulama al-falak berkata ulama-ulama ahli falak disebutkan ahli falak itu sepakat mereka mengatakan bahwa bumi itu bulat. Disebutkan oleh Ibnu demikian pula. Kalau kita lebih aman apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. <clears throat> ini firosh ini dijadikan bumi itu adalah terbentang rata ulala walaupun dalam hal ini tidak saling menyesatkan mereka kemudian berikutnya juga disebutkan <clears throat> bahwa kau dengan Allah mampu ala bihum bi untuk Allah SWT menunjukkan ayat-ayatnya ya demikian kemudian juga disebutkan istahab disukai ketika terjadi gerhana ini doa istighfar waliltija ilallah untuk banyak berdoa dan minta ampun dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala wa dan bersedekah wa min al amal as-shalih dan yang selain dari amal-amal soleh ya itu kemudian disebutkan di sini hadis yang pertama qala Allah taala wa anil mughirah bin syu'bah dari mughirah bin syu'bah radhiyallahu anhu dan disebutkan oleh sebuah Imam Bukhari juga Imam Muslim Orang beliau mengatakan Ingka sabati syamsu Jadi kita sebutkan oh, dengan kaf Berarti matahari, sederhana matahari Dan makna Al-kasfu tadi disebutkan yaitu berubah menjadi hitam Terjadi gerhana matahari ala ahdi Rasulullah di zaman Rasulullah SAW Yauma mata Ibrahim pada hari meninggalnya Ibrahim Ibrahim itu adalah anak Nabi SAW Dari Umul Walad Ya, ini Maria demikian Maria ya. al yang dihadiahkan oleh Raja Mesir dari situlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu bukan dikatakan istri Nabi tapi mulwalat. <clears throat> ya, ini diberikan dihadiahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka lahir di situ Ibrahim dan sebutkan salam maka pada hari meninggalnya Ibrahim <clears throat> dan karena masih kecil Pakal nas maka manusia pun mengatakan Ingkar sahabat syamsu terjadi gerhana matahari limau Ibrahim karena meninggalnya Ibrahim. Ya, ini anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun berkhutbah. Inna syamsa wal kamar ayatan sungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat. Min ayatilah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dari kebesaran tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La tidaklah keduanya itu ya terjadi gerhana limauti ahadin karena meninggalnya seseorang wala lihayati dan tidak juga karena hidupnya seseorang tidak bukan karena kematian seorang bukan karena ya hidupnya seorang atau lahirnya seorang Faidara itu muhma maka apabila, apabila kalian melihat keduanya ini gerhana matahari atau gerhana bulan fatullah maka berdoalah kalian kepada Allah Solu dan sholatlah kalian hatta dan kasyifa sampai ya tersibak. Ini sampai kemudian terbuka. Mata tadi hadis Bukhari Muslim. Wa fi riwayat Bukhari dan riwayat Imam Bukhari hatta tanjaliya ya sampai tampak <clears throat> ya demikian. Ini sampai tampak matahari lagi ya demikian. Ini riwayat Imam Bukhari. Maka di sini ya disebutkan tentang apa? Tentang disyariatkan untuk sholat khusuf, sholat gerhana. Dan disebutkan para ulama, <clears throat> bagaimana hukumnya sholat ini? Ya terjadi perselisihan di antara mereka. Sebagian mengatakan bahwa yaitu ucapan jumhur itu adalah sunnah muakkadah. Jumhur ulama berpendapat adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat. Lalu bagaimana tadi <clears throat> Nabi SAW merintahkan di dalam apa tadi wasallu itu filamr perintah dan sholatlah kalian berdoalah kalian kepada Allah dan sholatlah kalian. <clears throat> Jumhur berpendapat ya yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah saja, sunnah yang sangat. Karena itu ada hadis yang sering diulang-ulang dalam permasalahan ini ya. Dan <clears throat> Nabi mengatakan khamsul salawat fil yaum wal Ini salat lima waktu setiap malam dan setiap satu hari satu malam kan itu. Berarti ini yang diwajibkan Allah hanyalah ini. Demikian juga hadis Abdur bin Abbas, "Bainum atau lidalik fa akhbiru anna Allah iftadara alaihim khamsa salawat fi kulli wa lailah." Kalau mereka mau bersyahadat, maka perintahkan mereka, ajari mereka bahwa Allah merintahkan mereka untuk sholat lima waktu satu hari semalam. Berarti yang wajib ini, inilah dari jumhur. Berarti yang wajib sholat itu hanya sholat lima waktu dalam satu hari satu Dan ini sering diulang-ulang oleh mereka oleh jumhur. Seperti sholat id, dalilnya ini berarti sholat id tidak wajib, yang wajib hanya ini saja. Tapi ulangan <clears throat> hukumnya adalah wajib. Karena Nabi tadi Nabi mengatakan sholatlah kalian. Berarti sholat gerhana hukumnya adalah wajib. Ya demikian. <clears throat> Ada khutbahnya sunnah ya khutbahnya nanti disebutkan tapi juga berkhutbah itu adalah sunnah. Sunnah mengatakan wajib tapi fardu kifayah. Kalau suatu kampung sudah ada yang sholat, yang ini tidak berdosa. Ya, ini seperti saya saya berpendapat demikian. Pula <clears throat> alam adalah wajib ya. Bukan berarti kalau Nabi merintahkan lima waktu, sholat lima waktu itu berarti yang lain tidak wajib. Seperti sholat tahiyatul masjid. Yang jelas hukumnya ulama berselisih juga. Jumhur mengatakan sunnah. Tapi yang benar ulama adalah wajib. Kemudian sholat kusuf waktunya kapan? Jelas, yaitu ketika terjadi gerhana itu. Yubda'u ya yubda'u waktuha bi khusuli kusuf. Dimulai sholatnya itu dengan terjadinya gerhana itu. Itulah mulai. Sudah kelihatan. Lalu apakah diumumkan dan sebagainya? <clears throat> Walau alam lebih aman tidak perlu diumumkan. Ya, seperti saya dapat demikian, Karena kalau diumumkan orang tidak tidak kaget, anu sudah tahu nanti jam ini ini ini terjadi gerhana kan itu. Walau alam ini perkaranya luas insya Allah ya. Sebagian mengatakan tidak apa-apa supaya orang persiapan kan itu. Tapi kalau kita dapat kabar ya kita persiapkan. Dapat kabar ada yang beritahu kan itu. Ini akan terjadi gerhana kan itu. Kadang-kadang lima hari sebelum kejadian sudah tahu. Tapi sebenarnya ulama mengatakan tidak perlu diumumkan karena kalau diumumkan itu nanti orang nggak persiapan. Orang itu nanti nggak nggak takut. Ya, yang namanya dulu di zaman Nabi kan tidak ada yang tahu kan itu. Jadi situ alam demikian ya. Dari situ mereka kemudian takut, takut terjadi kiamat dan sebagainya. Kemudian akhirnya sholat ini, ini sholat gerhana dengan apa? Dengan selesainya gerhana itu, maka berakhirlah sholat gerhana itu. <clears throat> Berikutnya hadis yang kedua. Qala rahimahullah taala wal Bukhari dan sebuah Imam Bukhari taala min hadis Abi Bakrah dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu Bahwa Nabi mengatakan fasalli fasallu wat'u. Maka salatlah kalian. Ini bil amr kan. Wat'u dan berdoalah kalian hatta yang kasyifa mabikum sampai sampai tersingkap apa yang terjadi pada kalian Ya itu. <clears throat> Sebutkan yang kasib di sini di Imam Sunani wal murad yartafi ma halla bikum min kusubi syams awal qamar. Ini sampai terangkat apa yang terjadi pada kalian dari gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Berikutnya hadis yang ketiga wa Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini tentang tata cara ini, tata cara salat yang ringkas ini ya. Dari salat kusuf ini. Sama gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Dari Aisyah radhiyallahu anha Anak Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara fi sholatil kusuf bi kirati Beliau mengeraskan di dalam surat gerhana di dalam membacanya. Ya mengeraskan. Walaupun terjadi perselisihan kalau gerhana mata, kalau gerhana matahari tidak kan itu sholat di siang hari kan. sholat duhur demikian juga sholat asar kita tidak mengeraskan, tapi yang jelas ya di sini menunjukkan bahwa mengeraskan. Mengeraskan suara ketika apa? sholat ini yang demikian. Ya, ini imam mengeraskan suaranya. Pas sholat arba rakaat maka Nabi SAW beliau sholat dengan empat rakaat fi rakaat ini di dalam dua rakaat. yang akan lebih detailkan. Ini empat rakaat di dalam dua rakaat. Warba sajadat dan empat kali sujud. Betul dari hadis Bukhari Muslim. Wa dalam Muslim ini lafaznya Imam Muslim. Wa riwayatin lahu dalam riwayat beliau Imam Muslim Bapak Samunadian, yunadi. Maka Nabi mengutus orang yang memanggil, ya yunadi dia memanggil as-salatu jami'ah. Boleh. Ya. Dan ini khusus untuk salat khusuf. Ketika salat ini tidak perlu mengatakan as-salatu jami'ah tidak perlu. Demikian juga ketika istisqa tidak perlu. Ini adalah ketika salat khusuf boleh memakai speaker as-salatu jami'ah. Ini salat berjamaah yaitu Kemudian berikutnya, insya Allah di sini dulu. Ini panjang ya, di sini, di sini, sukum tiga, sudah tiga,